sedaya ikan sampah kula pesani. Alhamdulillah dilangin. Lalu menika sakit pinanggih hutan kemis semangat yang luar biasa menika sebuah tidak iman dan topik ikan umpan dengan teman sami dan hutan semangat jadi gitu ya. bayangkan nek orang itu hidayah ini buat serang orang mangkap. ya orang orang mangkap. lu enggak orang mangkap. ini dengan sami dan hutan itu karena hidayah Allah Subhanahu wa taala tergerak hatinya Ya, itu kerja kita syukuri sehingga kanti semangat itu Allah paling nikmat sing luar biasa kata ya. gitu ya. itu. Termasuk nikmat saja Ya. Tua-tua semangat ringan gitu ya. Termasuk nikmat saking paling Allah SWT sing alim kesehatan. Kewan lah dalam berikut kita berikan tentang nasihat pun Ali bin Abi Thalib. Wonten enam perkawis ingkang saged sakit pulau sami nika mereh surganya dan bebas dari api neraka. Ya, enam perkara. Ali bin Abi Thalib ngendika Man jamaha sita khisalin lam yada lil janati madalaba wala nari mahroba awaluha ngarofa Allah taala fa'ata'a wa ngarofa syaitona fangasohu wa ngarofa al-haqqa wa ngarofa al-batila fatakohu wa ngarofat dunya farofadohu farofadaha wa ngarofal akhirata fatolabaha ingkang atasipun barang siapa menghimpun enam perkara berarti dia telah menempuh satu jalan dari jalan-jalan menuju surga dan meninggalkan semua jalan dari jalan-jalan menuju neraka. Al-awalu pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya. Jadi apa SDW Kepengen lebih surga, bebas dari rokok. sing sepisan ngendikan pun Ali bin Abi Thalib tahu mengenal Allah dan mentaatinya. Ingkaran nomor kali mengenal setan dan mengingkarinya. yang senang merdeka mengetahui keban, kebenaran dan mengikutinya. Ingkaran nomor mengetahui kesalahan dan menghindarinya. Nomor nah, gangsal mengetahui kehidupan dunia dan meninggalkannya. Dan keenam mengetahui akhirat dan mencarinya. Itu enam perkara yang Ali bin Abi Thalib sampaikan. Agar keluarga sami sakit meresurga dan bebas dari yang neraka. Ikan sepitan. Iga menikah mengenal Allah dan mentaatinya. No pengaruhipun? Napa pun kata pundi cara mengenalnya? Lajeng hal-hal ingkang sakit menghalangi ma'rifatullah utawi mengenal Allah niko no pemahaman. Niko dikupas ya, niko panjang lebar luar biasa tentang mengenal Ta'ala. Ya. Manfaatnya pun apa? Bahkan kalau kami semakin kenal Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin rasa takut itu akan muncul. menawi kalau saya orang mana Allah, bahwa mengenal Ta'ala, maka tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Urip i perintah, opo larangan, pengaruh apa? Makanya kok orang enek sing mengenal. Ya, awal dewi iki gandeng mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan berpengaruh mempunyai rasa takut. Bahkan itu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menika ngaturaken dalam kitab Al-Fawaid makrifat yang dapat menimbulkan perasaan malu. Dados mengawa Allah oh, Subhanahu wa taala niku saged nimbulkan perasaan malu, duwe rasa isin. Awake dhewe iki arep tumindak maksiat isin. Kenapa? Allah mengawasinya. Allah melihatnya, Allah seumben bakal nyuhun tanggung jawab, memperhitungkan kita dan menghitung amal perbuatan kita. Sehingga awal dhewe ngati-ngati. Itu pengaruh kalau kita mengenal usmatan akan mempunyai rasa malu, rasa izin. Kenapa? Ketika awak ini niku e, misalnya enek panggilan sholat rasa sholat, pada tegak masjid tegak horil. rasa kenapa? Awak dhewe tidak mengenal Allah. Ketika mana Allah buat adoh mangkat. Nek orang mana Allah, cedak misalnya mik orang angkat. Ini orangnya. Ya. Sebut ya. Orangnya. Mergo itu salah ya orangnya. Lajeng selain perasaan malu apa? Ketika kita mengenal Allah Taala itu akan menimbulkan nuahaken rasa tesman. kecintaan. Ya, awak bikin ini diciptake dari Allah Subhanahu wa taala tidak untuk dibinasakan. Jadi menungso awak dhewe niki mangeling-eling dari Allah Subhanahu wa taala tidak untuk dibinasakan, tidak untuk dihabiskan, tidak untuk dimusnahkan. Cuma awak dhewe pindah alam saking alam satu ke alam berikutnya. Sing sepisan awak dhewe alam ruh, wonten alam kandungan, langsung pindah ke alam dunia, lahir alam dunia. Lajeng malih sak menika sampun alam donya niki dinten niki alam donya awake lajeng dibentuk alam kubur nggih nek awake dhewe dina iki nyang ndo lemah sumben diuruki lemah yang ngisor lemah gitu ya tadi maka awake dhewe iki di sebagai tempat menanam maka sak durunge awake dhewe disolatkan di depan imam dan salat solat di belakang imam dulu nek disolatke di depan imam ade berarti wes mati nek di belakang imam awake dhewe Ure, jadi perbanyaklah sholat di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Ya, seperti itu. Target pun pahami. Nah, artinya kita harus sholat di belakang imam, jamaah gitu ya. Lajeng setelah menimbulkan kecintaan, apa tadi kan Krisna Rasulullah, apa dicukupi, salah dicukupi, rezeki dicatat, umur dicatat, Saro perahu angin dijatah, bangun dijatah. Kan semua dijatah. Sebelum manusia diciptakan, itu sarana dicepai. Tak belum dicetak itu angin dicepai, bani dicepai, wit-witan dicepai, kewan dicepai, kan kebutuhan manusia dicepai kabeh. Ya. Lajeng awak dhewe berpindah soal alam kubur, pindah soal ki ing dina kiamat itu dibangkitkan lagi. Dibangkit lagi ono hisab, ono mizan, timbangan, ono sirot, meniti sirot sumben akhirnya wis amal perbuatan dihitung kabeh dilebokke surga atau neraka. Dan itu akan kalau hidup selamanya kholidi nabi abadah mbuh kepenak terus utawa kosa terus itu sumben ing dina kiamat nih ditentukan dari dunianya. Itu manusia tadi diciptakan untuk tidak dibinasakan. Beda kalau kewan. Kewan itu diciptake nggo kebutuhan manungsa sumben mati wis. Ya. Dina iki jenengan minggu wedhus dibelah dipangan sing angon Ya, kuis, sumber orang dari tanggung jawab. Kuis kenapa beben kembali aku ora dilakoni. Ya. Maka tidak ada hitungan kewan. Kenapa? Untuk kebutuhan manusia. Ini manusia diciptakan untuk tidak dibinasakan. Ini kewan mungkin dibinasakan. Mungkin didol, ya, di pantai ini mungkin mati di Ya, seperti itu. Maka hilang. Itu karena menungso. Menungso, buat sangat tadi bunuh diri loh. Ya. Niku bakal sumber dari tanggung jawab dan lagi dalam kubur. Itu beda nih. Agar kita mengenal Robnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pengaruhnya apalagi ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan rasa keterikatan hati. Jadi anta ini pun e, eh, sambung rapeti ketika hati kita ada gundah gulana kita langsung kenal Allah. Pun Allah ya Allah, kok tanduran kabelin pangan orang ya Allah. Ya tikus kurang-kurang tiang kurang-kurang tandur pada ya Allah. Wina kita nantes diurarek tikus jika arepane masih bisa saleh manuk dan sebagainya. Maka ketika ada sempat itu awak adik kaling Allah kok nyaluk supaya tandur ki diuripi. Awak adik iso tandur rasa nguripi. Kan tidak bukan orang kita, ya. Awak adik ki urip ya nandur pari dan sebagainya urip. Allah sing urip Adik Awake ngusaha tok kita. ketok. Wis ini ki Bok tunggu tunggoni urip mati, oh iku so, ya. Mati bosnya ini ojo mati, ora so, Nah, seperti itu. Maka awak dhewe di di diparing kesempatan itu tidak bisa nguripke wit-witan, nguripke kewan ra iso. Ya. Jangan nguripke gawe kadhe ora iso kok. Gawe banyu ora iso lah wae gawe banyu. Gawe angin ra iso, ning angin di ono, banyu ono. Dicepaki ora iso ganti. Ya. Maka di kelemahan manusia. Maka ada keterikatan hati. Wonten kok, Wonten ada ikatan, ya, ada ikatan hati ketika ada permasalahan Allah sing Mudari. Ketika kita bermohon, Allah tengah bulki. Maka dalam surah An-Naml ayat 62 itu jelaskan. An-Naml surah 27. Ya, ayat 62 dipun jelasaken A'udzubillahi minasyaitonirrajim. rajim. yuh yuhibbul mutara mutara idza da'ahu wa yaksifu su'an wa yaj'alukum khulafa al-ardi a illahu Allah qalilan ma atau siapakah yang memperkenalkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai kompas di bumi? Adakah Tuhan lagi bersama Allah? Ya. Sopo sing aku jadi dengan pas lagi susah, lagi memohon sopo ternyata Allah Sopo sing dari permasalahan kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita kenal Allah, semakin kita punya rasa taat, punya rasa takut, punya keterikatan hati, semuanya bermohon pada semua tangan. Maka segala permasalahan itu kita ajukan kepada Allah karena Allah tempat mengadu kita. Ya, segala permasalahannya, apapun permasalahan itu, maka sampai kepada Allah, ya Allah, anak orang itu jujur. ya Allah, pada paling jujur. cuma Ya, itu karena kita ada keterikatan hati. Nek orang duit Tuhan, tidak punya roh, ya tidak ada ikatan batin, dheweke masih mani nanggone dukun. Mbah dukun ya Allah, anakku gede, mbah dukun aku ora enek jujur piye iki. Ya. Apa susuke kurang? Keme cucuke 2000 iki 3000 susuke kurang. Ya. Maka kan yang gunung kemukus ya sedaya sepi. Ya. Oh mungkin yang dan mungkin pengertian hal ya. Karena hubungannya mungkin tidak pada Allah nih karo karo perdukunan ya dan sebagainya. Itu karena tidak mengenal Allah Subhanahu dengan baik. Maka kalau kita mengenal eh, Allah dengan baik, akan semua permasalahan diajukan kepada Allah. Ya, luar biasa. Pasti malih apa? pun. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala akan muncul rasa kerinduan, kangen. Kenapa? Nang dunia diuripi, sarana prasarana dicepaki rezeki dijatah, bojo dijatah. Kan dijatah kabeh bojo aja. Ah, itu kabeh dijatah, beras ndok gula, kabeh dijatah Allah Subhanahu Awake dhewe mesti kepengin kangen sapa sing jatah. Misalnya jenengan bener dikek kedusan ngene iki, tak kedus kebak iki bendino, dek orang ngerti sing ndokoki, ndokoki macem-macem, ya. Sego pangan benih sok nang ngemper. Ya, mesti kepengin ngerti sapa sing ndokoki. Sampai ngerti konangan, oh mesti kangen kepengin ketemu. Begitu di catat dicatat nih dicatat catat jodoh nih kabeh dicukupi. Suwe-suwe kan kepengen kangen. Terus sapa sih mari? Lagi kena oh Allah, sumben kepengen kangen ketemu di surga dan itu melupakan semua kenikmatan yang di surga. Ketika kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, luar biasa. ini kan nimbulke apa? Raos kerinduan, kangen. Hmm. Begitu pula jenengan diopeni bojo di catat sedikit, kalau dikirim, usah tangi yuto, tangi yuto, mesti rindu. Masa tidak terima. Gitu iya. toh? ini mau mending pilihane butuh ya apa saya? Iya. ada seperti itu. Akan timbul kangennya. Ada yang yang gini kok kangen tuh. Ya. Itu kan rindu. Ya Mbak Ani ya, rindu. jadi nggak Pak Sugeng seminggu itu rindu. Kenapa? Kangen. Ya. Kenapa? Itu karena ada keterikatan hati. Kempen biasanya pendak tentu donjo, pendak tentu donjo, kok terus perairan donjo. Ya, <laughs> akan rindu genang donjo ya ya ya iya belonjolnya rindu aku rindu belonjong pak gitu ya <laughs> itu menimbulkan rasa kerinduan lajeng nopo pengaruh pun sana sih pun ketika kita memandang Allah Subhanahu Salam itu akan menimbulkan rasa taubat. Nuwahkan rasa taubat. Ya. Kenapa? Awak itu dicatat segini, apapun dicukupi, awak dhewe daun ibadah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ya. Manusia diciptakan untuk ibadah. Maka setelah dia melakukan kemaksiatan, dia merasa berdosa ya Allah, dengan apa cukup dengan cukup ya Allah, Pak aku tuh minta dosa ya Allah, panjang panjang pangapura akan punya rasa taubat. Ya, punya rasa taubat, punya rasa bersalah ya Allah, bersalah ya Allah. Nikmatin yang paling karena biasa ya Allah, dosa kok kan menjauh ya paling paling pulang. Apa kenapa? Sehingga Eh, muncul rasa kepingin jalur pangapura, kepingin tobat. Akan timbul ke arah sana. Itu pengaruhnya ketika kita nopo mengenal Allah lebih dalam. Selain itu apa? Selain itu akan memunculkan rasa kedekatan. Ya. Ini awak sedikit betul jatah. Mesti akan rasa dekat. Jadi ngani, ya, berdino, berdino jatah makai esandi, Pangai utang yang biasa itu. Maka rasa kedekatan ada. Tapi kan butuh masa kekan miring, ada kedekatan. Begitu pula ketika awak betul jalan begini. ke, Ya. Apa-apa harus dicukupi. Akan punya rasa kedekatan. Ya Allah. Setiap masa pasti punya. Nah, awak mesti eh, minta kepada Allah SWT untuk mencari masalah. Timbul rasa kedekatan. Sehingga orang ibadah mempeng. Ya ibadah mempeng, mertobati mempeng, istighfar mempeng, itu seperti itu. Sehingga punya rasa kedekatan. Nek tidak itu penak luar biasa nek adoh yo ora gagah gitu ya nek cedak itu biasanya agak gagah lajeng selain apa pengaruhnya akan memberikan rojak harapan yang tidak nandur iki tepi harapan ini panen panen tepi ojo panen tak mesti panen kepengin panen diawen kosong traktor matun tandur ngabuk nguyak keong ya nikus apa didukiri di apa diuyak-uyak niku harapannya panen. Begitu pula ketika Allah Subhanahu Wataala memberikan rezeki semua pada pada kita, harapannya kita kepingin ketemu. Harapannya kepingin kembali, harapannya kita ingin bersatu pada subhanallah nanti yang pun akhirnya punya harapan seperti itu. Sehingga bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu Wataala? Tentang kita mengenal Allah, piye caranya? Ya. Caranya adalah dengan melihat sifat-sifatnya, dengan melihat makhluk-makhluknya. Kita tidak diperkenankan kalau panjenengan sami boten dipun pikansaken memikirkan zatnya, memikirkan zatipun. itu. Sehingga Rasulullah menikah ngendika dalam rangka mengatur masalah itu, tafakkaru di halkilan wala tafakkaru di Mikiro marang masuk masuk Allah, ampun mikir tentang zatipun Allah. Karena akal kalian tidak akan dapat menjangkaunya awak dhewe iki mikire iso mung mikir makhluk utawa ciptaan Allah Subhanahu Bagaimana Allah menciptakan apa langit sak mono ombone tanpa cagak orang mbek. Mikir bareng-bareng. Piye carane? Ana sing Tuhan selain Allah sing iso gawe langit tanpa cagak iso bertahan 90.000 tahun orang ambles. Bayangkan ambles rupane awak dhewe iki. Ya. Yo ora bangunan sing tanpa cagak iso ngaget. Dari, Ya. Bangunan tanpa cagak itu masuk Kira orangnya. Maka langit itu cacat itu. Langit satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tak mulu budi nih. Orang ambil tanpa cagak. Di. Nah. <laughs> itu sih, nopo bentuk keagungan Allah seperti itu. Kita tidak boleh memikirkan hanya Allah seperti apa tidak. Ini kita memikirkan makhluk pun Allah sebenarnya wa ta'ala wujud langit dan ternyata sebagai bukti bahwa Allah terakhir. Dan manusia itu sangat lemah sekali. Ya, manusia itu terbatas akalnya. jadi tidak diperbolehkan memikirkan zatnya. Memikirkan kata sebutnya Allah bentuknya yang ngopo. Gedenya sepira tidak boleh. Ya, cuma boleh memikirkan makhluk dan ciptaannya. Sebabnya Allah jadi lemah, doif Bentuk kelemahan contohnya apa? awal jadi dua rambut, orang ngerti, cuma biro. Loh, kenapa tahu itu kan Ih, <laughs> Ini sama perlu telupin, seminggu rampung itu rambutnya. Oh, ini. Iya, iya. Ora mbek kriting, lem entel-entel angel seminggu ora rampung. Pambatan itu nggak ae pan liwat pada Pak Lus, seminggu ora rampung. Ah, muter-muter lu dulu, ana angin bus ilang. Ora rampung. Wih, bentuk kelemahan kita duwe rambut ora ngerti. Jumlah itu rambut sirah, rambut alis, irung dan sebagainya, orang itu jumlah. Awal jadi urit, dua nyawa orang itu manggone. Itu bentuk kelemahan. Apa sih pirsa lemah apa nyawa yang di kan? Ya. Ini sedikit nyawa mati. Enak wis sekarang tapi arep mati sing iki ngerti inti kae. Iku jeneng ngalor terus kita iku mesti duwe surah. Maka duwe surah kok pati gede. Kok nek maksud kok tapi pati kesel ya ora. Ternyata ya Wah, nyawa yang mati ya ora. Kenapa? Ternyata nyawa itu ora ngerti. Nek mang jajal nek pas nyawa mati mati tepak mati duwe. Ya kok nek kena jero pati ora iso. Ya. Karena apa? Bentuk kelonan manusia duwe nyawa orang nanti manggoni. kan nyawa akan kembali pada semata. Itu mikrobotik. Ya. Rahasia Allah Subhanahu wa taala paling diparing ngerti manggoni nyawa. yang sebenarnya balik mana? Ya, sebenarnya dulu ke balik mana? Ketika perumpatnya di rumah saya, rasa itu nyawanya balik-balik diri-diri. yang dunia kita hancur, lebur. Garek sing hancur cuma pulang belakang tok. Ya, tapi manusia dikubur, Wah entek, sing ngidip mesti todok jenenge tulang belakang. Tulang menurut apa jenenge kotak hitam. Jadi enak rekamannya yang ngono. Rekamannya sumpah diketoki. Oh, gebel ngajene keturunan ngono kene. Saya tembok keturunan kene ya ngantuk anu ya enak. Berarti ketok kristal kasar iblis. Itu ana kotak hitam nih e, orang pesawat. Jadi pesawat jeblok nang laut kotak hitam. orang beto ini golek kotak hitam wong yang ngono. Sumpah nek mati kuwi dibangkitkan nyawanya bali nggone ini mahkota hitam mau. Jadi tulang belakangnya tidak hancur. Ya seperti itu. Bali. Orang keliru. Misalnya nyawa ini Pak Patok lebih lima sugeng raiso. Baru keliru banyak orang. Wes dewi dewi manggon. Ya, seperti itu. Raiso. Oh, oh, keliru. Bali ya, orang orang. Aku dua dewi dewi kon Standar dewi dewi. Nyawanya karo kota hitamnya tadi ketemu meneh. Urip meneh. Ya. Jadi Kukunya jauh-jauh meneh sambung kuwi banget Ya, seperti itu. Itu tentang kita tidak diperbolehkan untuk memikirkan zatnya Allah dan kita hanya diperkenankan memikirkan makhluk atau ciptaan bawah semata. Karena kita sangat doib, sangat lemah sekali. Ya. Lemah akalnya, juga lemah fisiknya. Awal edeku dan seminggu rakuan. Fisiknya lemah. Udah-udah seminggu ramadhan. Kita gitu. Ya Makan tengah hari keliwatannya emas gitu. <laughs> Oh, ini udah udah seminggu. Ya. Maka kelemahan itu punya. Ya. Mbok tak jago-jago ini kaya ngopo to? Ngomong atau awak itu, nek geni ya bengok-bengok gitu. <laughs> Kita udah udut mentelok-mentelok, mumbut kaget. Karena kita lemah. Tapi manfaat pun, ya, manfaat terhadap kita mengenal Allah Taala adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu Taala. Semakin kita kenal Allah Taala baik, maka keimanan dan ketakwaan akan memberikan pengaruh yang sangat positif kepada kehidupan kita. Apa pengaruhnya? Ketika kita e, mengenal Allah Subhanahu Taala, yaitu yang pertama akan memberikan ketentraman jiwa yang terjadi. Mari apa? Kebahagiaan ketentraman jiwa yang hakiki. Semakin taat semakin tentram jiwanya, semakin maksiat semakin nopo resah kulitnya, galau, resah, bingung. Ya. Jadi ketika YB kok melakukan kemaksiatan terus ternyata menjadi atau ini resah ya Allah, ini kurang tenang. Ternyata maksiat kita banyak lakukan. Apa itu semakin doa semakin tenang, semakin nyaman kita. Ya, itu pengaruhnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Langsung lain apa? Manfaatipun panjang panjenengan mengenal Subhanahu wa taala, Inggih menika Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan keridoan, Allah akan memberikan kedekatan dan Allah akan memberikan cintanya. Masyaallah. Keberkahan uripe dibarokahi. Nggih. Ayu-ayu gandengan dibarokahi suci itu nyenengke. Luar biasa. Wis marap orang nang kring-kring sak ya. Oke, ayu ganteng. Itu kan, ayo. Sehat terus nyenengke. Wis marah kan didik lorong sak lho kira di BPJS barang. Bayangkan. Marah lorong di BPJS bayang karo kosong. Ada kon bayar kan didik ya. Utang tanggo apa soalnya mangan rane utang. Mana kesulitan Akan berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan, Allah berikan keridhaan. Aktivitas kita, ibadah kita diridhoi, hidup kita diridhoi. Ya, diridhoi nikmat luar biasa. Dan yang itu sebagai anak diridhoi wong tua seneng. Yeah jadi guru jadi wong seneng bayangkan ya wong tua rajo orang itu nikah karo iki ra itu iku wis ora cocok karo aku wis ngono ora itu petuk loh meneng ae gitu terus apa, mantune duwe anak dadi putu kuwi ngedak orang itu orang itu oke bentar untuk gak ugah pasti nganyel gitu ya itu karena tidak ketika Allah itu orang tua itu nikmat luar biasa juga menimbulkan kata dan cintanya Allah mencintai kita lazim Manfaatannya manfaat sanesipun lan pengaruhipun kula panjenengan mengaos malala ingin menika panggesangan engkang sae hayatan tumita panggesangan engkang sae niku kita taat ya kondisi iman takwa niku ndatakan panggesangan engkang sae mukti ya mulya ing donyane mulya ing kuburan ora rekoso nang akhirat ing mlebu surga enggak kita nang dunia ora sholat rekoso malah nang akhirat mlebu neraka nang kuburan bisa akeh rekosone. Gitu. <laughs> Rekosone. Kenapa kita merasakan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah-langkah kita dalam mencari kebaikan. Jadi mencari kebaikan dibimbing. Oh, ini lain tuh. Akhirnya ngatasi roti lakoni. Ini boleh kita lakukan. Itu manfaat dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. cara ini pun tadi sampun sasatalaken lazim. hal-hal ingat kan sakit menghalangi ma'rifatullah. No posing sakit menghalang kita ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu taala? Yang pertama adalah sifat saking syahwat dan sifat dari subuhat saking syahwat ingin menikah alfisku utawi kewasikan. Jadi wong fasik niku iso menghalangi makrifatullah mengenai Allah Subhanahu taala. Fasik menika mengatasi kesaenan boten kersa nindakin fasik. Orang yang terluka kehormatannya atau orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ngerti kebaikan ora Wong Tonggone salat ngerti kabeh, mempeng, malah kono dolan, mancing. Maka dia meninggalkan perintah semata ada termasuk orang yang fasik. Sebagai ulama mengatakan fasik adalah orang yang mengetahui kebaikan tetapi tidak melaksanakan. Itu ya Ini warga tidak itu fasik. Maka ini bisa menghalang kita mengenal Allah Subhanahu Ingkang nomor kali, ingat sakit menghalangi. Saking mengenal Allah ingin menikah al kibadu kesombongan. Jadi wong sombong niku ternyata bisa menghalangi makrifatullah. Bahkan iblis niku saking sombong pun menikah. Seperti ora gelem taubat. Cuma minta ditangguhkan. Ya. Maka orang beriman diperun perintah dengan Subhanahu taala sepatus napa? Sepatus jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Orang surah Al-Baqarah ayat 108. A'udzubillahi syaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amnu ya alladzina amanu khudhu fitil tilmi kafa wal tatati syaitan inna innahu nasi nasiyyun ya orang beriman disuruh karena apa? jangan mengikuti langkah seton bahkan setonnya adalah musuhnya apa ini musuh awak dewi asli seton seton ya jadi musuh awak itu bujuni itu anaknya itu beda pilihannya itu jadi musuh ya pilihannya beda berarti musuh orang ya yang pilihan itu tanggap itu april barui wait ya ini ukhuwah kak dhisik tokoh sebenarnya akan berjalan terus ya jadi sing penting nomor siji kuwi ukhuwah, gitu kan? Sing nomor loro napa? Sing nomor siji, sing penting ukhuwah berjalan terus. Ya, emang presiden ini sing nomor loro. <laughs> Ini nomor siji ukhuwah nomor loro. Ini orang nih orang kamar Maksudnya ketika kita menjalankan ukhuwah itu beda-beda monggo terserah. Ya, tidak usah tidak usah nopo eh, bentik-bentikan, pendeleng-pendelengan. Ya, beda pilihan orang kita ya milih A, kita ya milih B, pendelang pendelangan nang nggak usah. Ya, pemilih B ya punya memiliki rasa pendelangan Kadang di situ terjadi pilihan orang ini beda pilihannya nang nangan karo tonggon, karo ngarepe sak omah nang nangan. Ya. Cara parang kono bulat orang. Ya, nang nangan bayangkan. Sampai ini jagong ini di oposisi pak gitu ya. Pisah, kan untuk ingon ini iki bubul ora dikeki wong bayang rusak. Sekarang mung dia ya Allah, mung gara-gara pilihan itu. Sing jagone wis rukun iki anak buah marah rukun. Ya maksudnya dipisah ora dikeki. Rusak. Ya Jadi kalau ini rasa nyerang kiri. Ya mesak gitu. Jadi jangan sampai terjadi menggoro-goro pilihan ini beda, beda perlakuan. Ya. Kabeh namanya pilihan hati nurani sendiri. Kembali bahwa kesombongan itu adalah iblis yang yang masuk kita. Maka goro-goro sombong di iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Yang kedua, iblis ini tidak mau minta taubat kepada Allah dalam pangapura. Dia akan minta penangguhan. Kalau di surah Al-Araf ayat 16 surah digunakan seperti itu. Jadi iblis itu cuma minta penangguhan. Jangan tangguh ya Allah sampai di kiamat. Cewek rapat tobat. Ini Nabi Adam, niko melakukan kesalahan makan bakul di dia langsung minta maaf minta pangapura nyuwun nyuwun pangapunten Allah Subhanahu taala robbana dzalamna anfusana wa ilam tasfirana wa tarhamna lanakunna min di surah Al-Araf ayat 23 maka doanya seperti itu iku e menungso gelem taubat setan ora gelem taubat minta ditanggupan sehingga bidani awak dhewe setan seperti itu ya nah awak jadi kok mungkin dari dosa ora gelem bertobat, minta canggung semben bali awake padha karo. <laughs> Ora tobat ya seperti itu. Kadang yang ketiga, sombong apa? Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang yang berpaksa sombong. Ya. Al-kibrun, fatul haki, wa gomtunas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Lajeng yang ketiga yang bisa menghalangi mari foto adalah al dulmu Ini menikah dan zaliman sikap melampaui batas. Artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa kedoliman yang terbesar itu adalah kesirikan. Sehingga di surah Luqman itu Luqman Hakim memberikan nasihat pada anaknya, ya bunaya latus bila inasirka lazul munati wahai anakku, ojo pisan-pisan menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah menikah termasuk kedoliman sing paling rezeki kue tak pakai rezeki pirang-pirang aku sing jatah urip sing aku kue malah menyekutukan aku orang yang mau semata maka termasuk kedoliman yang besar maka diwanti mati Lukman hal ini urip jamai Nabi Musa ya, Nabi Daud ya itu es memanti-manti napa supaya anak ibu menyembah atau menyekutukan Allah ya karena mengetahui bahwa yang melakukan kesirikan seluruh amal perbuatan akan hilang. Walau asroku laka pitongan humakan yak malu di surah Al-An'am ayat 88 akan hilang seluruh kebaikan kita ketika kita melakukan kesirikan Maka hati-hati awak dewi kondisi kepepet koyopo oh, koyopo sampai melakukan kesirikan ya menyembah pada Allah Subhanahu taala akan hilang seluruh perbuatan amal kita haji umroh ya zakat sholat kita puasa kita sedekah kita hilang ganjarannya mergo awasi menyebutan Allah wal asroku la habitau anhum makanu malun Al-An'am 88 ya Lajeng wae halangi ma'rifatullah inggih menika al-kadzibu inggih menika dusta ya dusta iki termasuk napa awake dhewe kadang-kadang iso nimbulke dosa sing liyane ya contohnya ngaten ketika jenengan maka sekolah niku kawanan tentang itu kawanan rubiakan wis langsung mangkat ngono wae alhamdulillah telat teko sekolah ditanglet Pak Guru kok mangkat telat to kelompok bani bocor Pak padahal bocor ya Pak Guru tak meneh sing bocor buri mburi dawan kita kamu kan kita kamu ya orang bocor ngomong bocor ditakoni sing bocor ngaro mburi jawabane ra ngaro mburi mesti ngapusi ngapusi Pak bocor Pun minta maaf dong, Pak. Padahal nuntun mau ora bocor. Ngapusin nih. Buat tambah lagi nih. Yang kono bayarnya piro? Ngapu itu. Dari awal ngapu di akhir sampai ngapu sih. Ini dengan terus terang. Kawanan Pak Kerinan. wait rampung. Karena apa tadi? Awal bisa itu ke bisa soal yang lain. Ya seperti itu, bayang seperti itu. Inilah yang bisa menghalangi kita dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk sejuru rampung. Pakai mengenal Allah. Belum yang kedua sampai ke enam tadi. Dicampur lagi. Sama? Untungnya dong. Kita sendiri orang. Sampai Oh, itu habis di Ya, tak tentang marifatul wabe. Ya, ya itu sepatahnya jauh banget. Oke, itu sisi rum rabung. Padahal enam. Ya, enam tadi ada kenali Akhirnya itu sisi. Hmm? Akhirnya sisi. Akhirnya mengenai Allah dan mentakdirnya Ya, yang kedua belum. Ya. Terus, yang bisa menghalangi marifatul adalah alam maasi. Apa? Yaitu kemaksiatan. Jadi awak desa akeh di ni, mang pemaksian iki bisa menghalangi awak di mengenal Allah Ya, itu penyakit-penyakit sing syahwat ya syahwat artinya itu penyakit-penyakit hati maka bagaimana cara mengobatinya dengan awal SD bertobat dan beristighfar serta menjadikan bibir kita terbatas batas dengan zikrullah ya itu penyakit-penyakit syahwat penyakit hati ya yang kedua, penyakit dari subuhat. Itu ada penyakit intelektual, penyakit pikiran. Contohnya apa? Inggih menika lu, butuh. Butuh ragam kabeh, ragam sinabi, butuh Maka dari awake itu tidak mengenal Islam, tidak mengenal Allah Taala. Yang kedua, ada al irtiab inggih menika ragu-ragu. orang percaya. Aku kayak minta mampu, sampean syukur ora ono boleh dah. Napa orang ini akhirnya ragu-ragu, tapi itu ibadah. Ini penyakit-penyakit intelektual. Ya, yang ketiga, yang termasuk dalam subuhat adalah al infirof adalah penyimpangan. Anak tidak tahunya, ya kembar aku golek ilmu, waktunya mengerak koper, itu tuwek apa koper golek ilmu, akhirnya apa? Nyimpang, ini ngeyel, wong salat apa subuh pepidung apa yang papat. Apa aku apa papat musakar budi menyimpang dari jalan yang benar. Ya. Yang keempat, penyakit subhat adalah al-ghaflah. Artinya kelalaian. Ya, kelalaian itu disebabkan apa? Tidak mengetahui arah karena ia mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Jadi rantai arah yang diuliti, itu, tujuan murid. Ya. Maka penyakit intelektual ini penyembuhannya adalah dengan dengan apa? Menghilangkan virus yaitu kebodohan. Kami nopo golek ilmu. Ya. Kanti pengajian, kami belajar membaca dan mengaji semua itu adalah untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan intelektual pikiran. Jadi ini ragel mengaji, ragel pengajian, ragel baca buku, orang tambah ilmu nih. Ya mungkin nyambut gawe tok, ya orang ngusi boleh nih orang tambah tambah ilmu. Nah, seperti itu. Maka hal inilah yang bisa menyebabkan kita terhalang dari mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dulu satu materi dulu yang kami sampaikan malam hari ini. Masih ada lima sebenarnya, kurang kurang lima, ada enam kurang lima tadi. Insya Allah kita kemarin yang akan datang semoga nanti bisa bisa Allah Subhanahu kembali melanjutkan materi yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, eh, mohon maaf kita dengan doa. Semoga Allah Taala memberkahi pertemuan kali ini. Ya, Allah berkahi pertemuan kali ini, diberkahi rezeki ini pun, diberkahi rumah tangga ini pun, dipun paling barokah yuswani pun, lan napa Allah ingkang parakan wonten kula diparingi barokah. Nggih. Awak jane arep lali sing anak-anak tak koyo wae doa-doa sik lagi tang 5 menit gitu ya. Doa sing tak bendino di apa siamalki malki. Ya, doa ini wae bangetane. Jenengan sing rung apa doa napa? Mungkin puluh menit. Sing rung apa doa napa? Tak bendino manggu doa bercermin apa sering? Doa nek ngilo ini pun apa? Tahu ngilo sering. Nah, kalau kita pertemuan ini tidak lawan kendang apa? Alhamdulillah Allahumma kama hasanta khalqi Fahasin kuluki menunggu itu dongane Jennifer Kermit jadi nek bar adus otange turu ngilo alhamdulillah Allahumma kama hasanta khalqi fahasin kuluki bareng-bareng ping kenapa? alhamdulillah Allahumma kama hasanta khalqi fahasin kuluki lagi alhamdulillah Allahumma kama hasan tahorti Fahasin kuruki Lagi Alhamdulillah Allahumma kama hasan tahorti Fahasin huluki Dikabung Alhamdulillah Allahumma kama hasan tahorti Fahasin kuruki Untuk satu, dua, tiga Allahumma Iya. Aku gua pada lari. Tidak ya. iya. kan jalan itu ya. Omongannya mau lirik-lirik kok, Lirik-lirik wis ya. Itu tak bendino jenengan ngilu. Ngilu mboten? Ngilu. <laughs> Mosok juga kan ngilu. Ya. Mesti dandang ngilu. Pengesan ngilu. Ya. Aku jantungnya buka elem, ngilu yang pengilu. Maka doanya Alhamdulillah Allahumma kama hasan takhoti Fahasin ulki segala puji kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan rupaku, baguskan pula akhlakku. Jadi sakwis awal dibaguski, ya ke ulah segala puji kepada Allah, awal nyuwun dibaguski akhlaki. Supaya akhlaki awal tambah baik. Itu inti dari doa bertermin utawa milu. Ya, itu insya Allah sebenarnya bisa tambahi doa yang lain. Ya, kenapa tiap gitu? sih yang berbeda gunanya? Ya, yang bukan betul. Sekali lagi sing banter, alhamdulillah. Allahumma kama hasan tahoti. Fahasin Satu, dua, tiga. Fahasin takon sing apa lah, kau tahu apa. Mulai bareng-bareng, aku diwarai. Kau rumah kampung, ya. Maksud pendek kita mau apa-apa. Nyanyi gegarane wong akrami sampai rampung apa. enak eh, Puji-puji juga ya, apa, Maksud kira apa, ya. Nah, seperti itu. Ya, yang oke sumpel diganti ditambahi semua yang lain. Ya, sembahkan mungkin di awal pertemuan karena lupa, ya. Semoga bermanfaat Alhamdulillah amin, Allah shalli ala Muhammad wa ala Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir wa tarhamna lana kunna khasirin.